ya eh, puluhan tahun terakhir ini bahkan ratusan tahun terakhir ini ini menunjukkan bahwa kaum muslimin lemah lemah betul-betul lemah sangat sangat lemah saking lemahnya Nabi sabdakan apa seperti kosah seperti makanan di kosah kosah itu satu tampah besar yang biasa dimakan oleh 8 sampai 10 orang ini kebiasaan makan bangsa Arab ya makan bersama seperti itu nah, kaum muslimin seperti kosah itu seperti makanan di atas e, nampan kemudian dimakan dari sana sini. Ya, itulah e, gambaran lemahnya kaum muslimin di akhir zaman. Ya, lemah. Barangkali hari ini yang dimaksud oleh Nabi. Karena <clears throat> para sahabat bertanya, "Amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah?" Apakah hari itu karena kita sedikit jumlahnya? Nabi menjawab, "Bal antum yawma idin katsir." Bahkan hari itu jumlah kalian sangat banyak. Tapi gusa unta gusa saya. Kalian seperti buih di lautan. Ya, buih. Ini bahasa yang sangat-sangat fasih. Bahasa yang sangat tepat. Karena bahasa Nabi adalah bahaya, bahasa wahyu. Bahasa yang diatur oleh Allah. Ya, tidak semau Nabi. Karena Nabi memang nggak pernah sekolah, nggak punya guru. Tapi bahasanya sangat tepat. Seperti buih di atas lautan. Ya, bagaimana sifat buih? Yang sangat menonjol sifat buih itu apa? tidak pernah berani melawan arus. Ya, itu sifat bui. Arus ke barat pasti ke barat, arus ke timur pasti ke timur, arus ke selatan pasti ke selatan, ke utara pasti ke itu sifat bui. Tidak ada bui melawan arus. Nah, itulah kaum muslimin. Kaum muslimin tidak pernah berani melawan arus. Ya, orang Amerika teriak, ha, ikut teriak, ha. Orang Amerika Eropa teriak demokrasi, ikut teriak demokrasi emansipasi wanita di gender ikut gen, bilang gender wah ya, nasionalisme ikut nasional ya, itulah kaum muslimin nggak berani teriak sunnah Nabi, sunnah Rasul. Saya panjangkan jenggot ini sunnah Nabi, sunnah Rasul. Nggak berani, nggak berani melawan arus. Ah, ini kalau pelemahan kaum muslimin. Diawali dengan akidah, diawali dengan ketakutan untuk menunjukkan fasyhadu di anda muslimin. Saksikan oleh kalian bahwa saya muslim. Saya muslim taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Panutan saya, ikutan saya, sesuai saya, Nabi SAW tidak berbudi dengan yang lain. Ah, Ketika kaum muslimin berani seperti ini, subhanallah, Allah akan tolong. Persis bagaimana janji Allah. Intan surullah yang suruhku. Jika kalian mau menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. Menolong Allah berarti menolong agama Allah, taat kepada uh, yang menjadi utusan Allah, Muhammad Rasulullah SAW. Bandingkan dengan keadaan para sahabat yang waktu itu masih lemah. Di antaranya Ja'far bin Abi Thalib yang hijrah dengan beberapa sahabat ke Habsi karena e, menyelamatkan diri dari siksaan kejaran orang-orang Quraisy. Kemudian ketika datang ke Habsi memohon suaka perlindungan kepada Raja Najasyi. Duduk di situ bersama yang lain. Ya. Kemudian Raja Najasyi datang. Raja Najasyi datang. Semuanya berdiri menyambut kedatangan Raja Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa sahabat tidak mau berdiri. Ya, tidak mau berdiri. Karena Nabi mengharamkan menghormat manusia dengan cara berdiri. Datang seseorang disambut dengan cara berdiri haram dalam Islam dan Nabi telah mengharamkan. Ja'far bin Abi Thalib walaupun sedang butuh suaka perlindungan dari raja ini tetap saja taat kepada Nabi sallallahu alaihi karena yang menolong adalah Allah. Semuanya itu perantara. Maka nggak mau berdiri. Raja Najasyi bertanya, kenapa yang lain berdiri kalian tidak mau berdiri? Dijawab, saya taat kepada Nabi terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Beliau melarang kami menyambut orang dengan cara berdiri. Ya, malah simpati Raja Najasyi lalu ditolak. Ah, inilah. Inilah kaum muslimin harus percaya diri ketika dia mengamalkan satu perbuatan yang itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu akan ditolak. Lihat hari ini kaum muslimin. Ya, jangan Janazim aja takut. Ya, dikatakan ini dan itu teroris dan seterusnya ya menampakkan bahwa saya ini akan taat kepada Allah dan Rasulnya takut ya enggak enak malu sungkan dan seterusnya ini sunnah Nabi ini bid'ah saya tidak mau melakukan bid'ah enggak ada ajaran takut bagaimana ya ah, maka apa yang menimpa uh, hari ini pada kaum muslimin di Palestina di Bosnia di Aljazair dan seterusnya di negeri kita itu akibat kaum muslimin tidak taat kepada Allah dan Rasulnya maka jalan satu-satunya ini bukan tumbal sulam kalau kita kirimkan bantuan ke sana, kita ini itu sulam secara teknis saja. Itu bisa diatur, gampang. Yang penting apa? Kita tanamkan kepada kaum muslimin akidah yang kuat bahwa kita hanya takut kepada Allah, hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Dan mari berani merentang Amerika Eropa apanya akidahnya. Bukan caci makian. Dicaci maki Amerika, dicaci maki Eropa, tapi ajarannya dipakai. Ya, ajarannya dipakai ajaran demokrasi, gender, HAM, persamaan HAM, ajaran mana? Ajaran Amerika dipakai. Ya, sementara di diteriak-teriakin terus Amerika. Ya, teriak mati gak ada gunanya. Demo di tengah jalan gak ada gunanya. Akidah tanamkan. Adik akidah tanamkan. Di mana menanamkan akidah di masjid, di majelis salim agar kaum muslimin akidahnya kuat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak taat kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ah, maka ini barangkali kritikan kepada kegiatan-kegiatan Islam dia suka menolong saudaranya sesama muslim dengan cara uang, teknis, bantuan. Tentu itu baik. Tapi melupakan yang jauh lebih penting apa? Menanamkan akidah yang hak. Menanamkan akidah yang benar. Yang insya Allah akan menyelamatkan kaum muslimin. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah, Rasul dan para sahabat mengatakan, jalan menuju kejayaan Islam hanya satu. Hanya satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak. Hanya satu. Apa? Akidah yang kuat. Tauhid yang hak ya bukan materi bukan sains teknologi ekonomi bukan kalau itu itu menyusul itu hanya jalan teknis Allah akan berikan mudah lihat para sahabat dengan apa mengawali kemenangannya melawan superpower dunia hari itu Romawi dan Persia dengan sains teknologi ekonomi enggak dengan ketaatan kepada Allah lihat Ja'far bin Abi Thalib mulai ini mulai taat kepada Allah dan ah, lalu Allah akan bukakan jalan Allah berikan ilmu kepada kaum muslimin, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang uh, eh, ini dan itu Allah berikan setelah diawali dengan apa taat kepada Allah akidah yang hak tauhid yang sahih nah, jalan keluarnya itu ya ah, tentu kita membantu membantu secara teknis ya boleh-boleh saja kita kirimkan bantuan ke Sulawesi kemana boleh-boleh saja tapi jangan lupakan yang pertama akidah ya sudah waktu